السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم يعني ما نظروا إليك ولا شك أنكم قد بذلتم جهدا اليوم في السماع للشيخين الفاضلين قبلي وقد ذكروا من التوجيهات الحمد لله الشيء الكثير النافع وحتى لا ينسي آخر الكلام أوله فليس المقصود هو كثرة الوصايا والتفصيل فيها بقدر ما أن يكون المقصود هو العمل ولذلك أنا أوصيكم بشيء واحد فقط ولن أطيل أوصيكم بالعمل بما سمعتم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذه الآية تبين أهمية العلم العمل بالعلم والله جل وعلا ذم بني إسرائيل ولعنهم على عدم عملهم بالعلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بس ما كانوا يفعلون إذا لم يكونوا يعملوا يعملون بهذا العلم والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأتي يوم القيامة رجل تندلق أقتابه تخرج أمعاؤه وما في بطنه يدور فيها كما يدور الحمار بالرحى فيقول الناس كنت تدعونا إلى المعروف وتنهانا عن المنكر فقال كنت أدعوكم إلى المعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه إذا هذا عقوبة عدم العلم عدم العمل بالعلم وجاء من حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وذكر منهم رجل قال يا ربي قرأت القرآن فيك قال لا إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب في نار جهنم ولذلك قال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل العلم ينادي العمل فإذا ما أجابه العلم يذهب ما فائدة العلم يا إخوة نستمع إلى كثير من المحاضرات ونحضر كثيرا من الدروس ونستمع إلى نصائح أهل العلم وطلبة العلم وهذا شيء جيد ونافع أين العمل بما نسمع أين التطبيق تكلم إخوانكم فيما سبق في مسائل الشرك في مسائل البدعة في مسائل طاعة ولاة الأمر في مسائل العلم في الحرص على الطاعات المهم في ذلك بعد أن علمنا أن نعمل أن نعمل لا بد لطالب العلم أن يتغير في سلوكياته من الأسوأ إلى الأحسن ومن الحسن إلى الأحسن عندما يطلب العلم عندما يحضر المحاضرات عندما يستمع الدروس العلمية لابد أن تتغير أخلاقه مع زوجه في البيت تتغير أخلاقه مع والديه تتغير أخلاقه مع جيرانه يزداد من العبادة لله سبحانه وتعالى ينشط في صلاة الليل ينشط في صيام النافلة ينشط في طلب العلم يحدث له تغيير أما مجرد السماع دون تطبيق هذه زيادة حجة علينا فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نتعلم ويجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا وأن يهيئ لنا أسباب زيادة الإيمان وأن يصلح أخلاقنا يا إخوة افهموها جيدا منهج السلف الدعوة السلفية هي الإسلام كله هي ما يتعلق بالتوحيد وهي ما يتعلق بالصلاة وهي ما يتعلق ببر الوالدين وهي ما يتعلق بحسن الخلق كل شيء ليس شيء دون آخر فأسأل الله أن يثبتكم وأن يبارك فيكم وفي جمعكم وأن يجعل قدومكم وصبركم في موازين حسناتكم وأن يسددكم في الأقوال والأعمال وأن يبارك في هذا البلد في حاكمه ومحكوميه وأن يجمعهم على الإسلام والسنة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وفقكم الله ونفع بكم بسم الله الرحمن الرحيم Kita mendengarkan nasihat dari Syekh Muhammad Ghalib Hafizahullah Ta'ala Suatu nasihat yang insyaAllah Sangat bermanfaat bagi kita Namun beliau menyebutkan dengan begitu ringkas karena waktu yang sudah terbatas. Beliau mengatakan setelah memuji Allah Azza wa Jal dan bersalawat kepada Rasulnya bahwa <clears throat> telah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hadithun nas ma kabi absarihim berikan nasihat kepada manusia selama mereka masih memandang engkau dengan mata-mata mereka artinya masih perhatian masih konsentrasi padahal tanpa diragukan antum semua telah bersusah payah telah mengeluarkan berbagai uh, kesungguhan pada hari ini dalam rangka mendengarkan nasihat-nasihat dua syekh sebelum aku berbicara dan mereka para ulama tersebut, para syekh tersebut telah menyebutkan berbagai pengarahan-pengarahan yang bermanfaat dan agar pembicaraan saya ini yang di akhir tidak melupakan yang pertama dari pembicaraan para syekh yang sebelumnya e, maka perlu kita sebutkan bahwa yang dimaksud dalam nasihat-nasihat bukan hanya banyaknya pengarahan dan nasihat tapi maksud yang terpenting setelah itu adalah mengamalkannya. Oleh karena itu di sini saya akan memberikan suatu pesan saja, satu saja, satu pesan saja dan aku tidak berpanjang-panjang dalam menyebutkan pesan tersebut yaitu saya berpesan kepada kalian semua antum semua untuk mengamalkan apa yang telah didengarkan Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun Wahai orang-orang yang beriman kenapa kalian mengucapkan perkataan-perkataan yang kalian sendiri tidak melakukannya terkandung dalam ayat itu tentang pentingnya mengamalkan ilmu. Allah Azza wa Jal juga telah mencela Bani Israel. Hal itu karena disebabkan mereka tidak mengamalkan ilmu. Dalam ayat Al-Quran disebutkan Du'inal ladhina kafaru min Bani Israel Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam Orang-orang yang kafir dari Bani Israel dilaknat Melalui lisan Dawud dan Ibnu Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran kemungkaran yang mereka lakukan. Tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar di antara mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa di hari kelak akan datang seseorang yang dia telah uh, keluar darinya usus-ususnya, robek perutnya dan keluar darinya usus-ususnya dia seret dan berputar-putar sebagaimana seekor keledai yang berputar-putar di sekitar gilingan. Maka orang-orang pun mengatakan kepadanya, "Wahai fulan, bukankah engkau dulu mengajak kami untuk berbuat yang baik dan melarang kami dari kemungkaran?" Dia pun menjawab, "Betul, aku dulu melarang memerintahkan kalian pada perkara-perkara yang baik, namun aku tidak melakukannya. Dan aku dulu melarang kalian dari kemungkaran-kemungkaran, tapi justru aku melakukannya." Maka Allah Azza wa Jal memberikan hukuman kepada orang ini dengan hukuman tersebut disebabkan dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Muslim Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka di hari kiamat kelak. Tiga golongan manusia, di antaranya salah satu mereka mengatakan, "Wahai Rabbku, sesungguhnya di jalanmu aku membaca Al-Quran aku mengajarkan Quran atau aku mempelajari Al-Quran maka Allah Azza wa Jalla mengatakan dusta engkau sesungguhnya engkau mempelajari Al-Quran hanya karena agar dipuji oleh manusia dan dikatakan kepadamu bahwa engkau adalah seorang pembaca Al-Quran akhirnya orang itu pun diseret ke dalam neraka jahanam Nah ini salah satu dari golongan yang pertama-tama dimasukkan ke dalam neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan hatafal ilmu bin amal. Ilmu membisikkan kepadamu agar diamalkan. Fa'in aja bahwa illar tahal. Kalau kamu mau menjawab bisikan ilmu itu, maka ilmu akan tetap bersamamu. Tapi kalau tidak, maka ilmu pun akan pergi. Sehingga apa faedah suatu ilmu kalau tanpa diiringi amal? Wahai saudara-saudaraku sekalian, kita telah banyak mendengar berbagai pelajaran, berbagai ceramah dan nasihat-nasihat dari para penuntut ilmu. Ini hal yang baik tentunya. Tapi mana amalnya? Mana prakteknya? yakni jangan sekedar hanya berilmu namun hendaknya ilmu itu diiringi dengan amal. Kita mengamalkan apa yang kita dengar dan kita mempraktekkan apa yang kita dengar. Para syekh sudah menyebutkan berbagai materi tentang kesyirikan, tentang bid'ah, tentang mentaati para penguasa muslim, tentang ilmu, tentang semangat ber, ber, melakukan ketaatan. Nah, yang terpenting dari berbagai hal tersebut adalah bagaimana kita mengamalkannya, mempraktekkannya seorang yang mempelajari ilmu tersebut harus berbuah, harus ada perubahan setelah dia belajar. Perubahan dalam akhlaknya. Dari perilaku yang dulunya jelek menuju kepada yang baik. Dari perilaku yang dulunya baik menuju kepada yang lebih baik. Sehingga ketika kita belajar harus ada berbagai perubahan-perubahan menuju kebaikan tersebut kebaikan-kebaikan yang akhirnya uh, akan dirasakan dan diberikan kepada istri-istri kita, diberikan kepada kedua orang tua kita, diberikan kebaikan itu kepada tetangga-tetangga kita. Perubahan itu nampak dalam ibadah sehingga dia bersemangat dalam ibadah, dalam sholat malam, dalam puasa-puasa sunnah, semangat dalam talabul ilmi dan seterusnya. Adapun sekedar orang itu dengar saja tanpa ada pengamalan maka ilmu akan menghujat kita. Menjadi alasan untuk kita dihukum oleh Allah Azza wa Jalla naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan kepada kita manfaat atas ilmu-ilmu yang kita pelajari sehingga ilmu itu menjadi hujah buat kita menjadi pegangan kita bukan huj, bukan sesuatu yang justru akan menjadi alat untuk menghujat kita sehingga juga mestinya eh, ilmu tersebut menjadi sebab-sebab bertambahnya iman tolong hal ini difahami benar-benar karena dakwah salafiyah manhaj salaf itu artinya Islam secara utuh. Islam secara lengkap. Tauhidnya, solatnya, berbakti kepada orang tua, akhlak yang mulia dalam segala hal. Bukan manhajus salaf adalah memperhatikan satu bidang tanpa bidang yang lain. Pada akhirnya saya mohon kepada Allah Azza wa Jal agar memberikan kepada kita kekokohan di dalam agama ini Berikan kepada kita keberkahan, kebaikan dan menjadikan ini semuanya menjadi timbangan baik di sisi Allah Azza wa Jal. Senantiasa kita diberi kelurusan di dalam agama kita ini. Untuk kita semuanya, untuk antum di negeri ini baik penguasanya maupun rakyatnya. Demikian <clears throat> apa yang beliau sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ini seperti yang beliau katakan walaupun ringkas tapi sesungguhnya sangat penting buat kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla benar-benar memberikan kepada kita taufiknya untuk betul-betul mengamalkan Islam ini secara utuh. Mungkin itu yang bisa saya uh, sampaikan dari apa yang beliau apa uh, ceramahkan tadi dan Insya Allah sampai di sini dulu pertemuan kita.